Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azza wa zakumullah. Assalamualaikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Haiyah. Insyaallah oleh Syekh Shalal fauzan hafizallahu taala. Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah Yang mana terakhir kita ambil, kita sudah memasuki pantun atau puisi yang kedua, yaitu mengenai agar kita semuanya beragama dengan agama yang sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah, yaitu agama Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an sunnah. Sudah kami sebutkan berkali-kali, sumber agama Islam ini adalah Al-Qur'an was sunnah diiringi juga dengan dua yang lainnya yaitu ijma' dan qiyas yang sahih. Ingat baik-baik, din sumber-sumber agama Islam ini ada empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' qiyas yang sahih. Empat ini adalah hujjah barakallahu fikum. Namun, walaupun demikian, mau tidak mau kembali pada Al-Quran As-Sunnah tancapkan baik-baik di benak kita, di pikiran kita, di akal kita Al-Qur'an was sunnah sumber yang paling utama. Jangan kemana-mana. Karena jalan menuju surga hanya satu. Jalan menuju surga hanya satu. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Di dalam kitab Madaril Salikin. Beliau mengatakan. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran wa Sunnah. Tidak ada dalil. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran Sunnah. Jalan menuju surga hanya satu. Kebenaran hanya satu, al-haq hanya satu. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang sembarangan mengatakan semuanya benar, semuanya ahlu sunnah, semuanya mereka juga ahlu sunnah. Enggak ada yang bisbiun itu enggak ada. Ini berarti orangnya enggak paham. Ahlu sunnah itu hanya satu. Ya? orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran was Yang Rasulullah mengatakan wasataftariku hadil ummah ala salasin wa firqah. Dan akan bercerai-berai berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya mereka berhak mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Siapa satu itu wahai Rasulullah? Disebutkan di berbagai macam riwayat ada yang mengatakan al-jamaah atau ifatul mansurah, al-firqatul najiyah. Paham ya? Satu tersebut adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah apa? Mawafaqal wafaqal haqqo. Paham ya? Yang mencocoki kebenaran. Itulah jamaah. Walaupun dua orang, walaupun satu orang dikatakan apa? Jamaah kalau dia mencocoki kebenaran. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain siapa? Satu tersebut wahai Rasulullah, "Man kana mislu ma ana alhi al washabi." Itu orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Yaitu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dalil itu adalah Al-Qur'an was Ingat baik-baik. Jadi kalau antum sudah faham masalah ini, kalau ada perselisihan, pertikaian, ini kok kayak gini ya, kok bagaimana ini, bagaimana solusinya? Kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Ada dalilnya atau tidak itu loh. Karena sudah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun aslu ta'wila. Artinya, jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya yaitu Al-Qur'an Sunnah. Selesai. Dalilnya ada enggak? Enggak ada, tinggalkan sudah. Kenapa kok harus tinggalkan kalau enggak ada dalilnya? Karena kalau orang berseberangan dengan dalil, berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madaris Salikin. Naam, wa man faraqa ad-dalil dalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ikut baik-baik, ingat baik-baik. Al-Qur'an was sunnah itu dalil yang sangat inti. Jangan sampai kita tertipu dengan ucapan orang, ini istihad sahabat kok ini. Anak ngikutin istihad sahabat kok. Kenapa kok nggak ngikutin Rasulullah gitu loh? Itu kan jadi permasalahan gitu loh. Kalau ada perselisihan, itu jangan ngikutin yang selain Rasulullah. Ikutilah Al-Qur'an sunnah. Ada sahabat yang istihadnya keliru misalkan banyak sekali contohnya yang sebutkan para ulama mengenai masalah jenggot. Ini sering anak ucapkan ya, masalah jenggot. Kalau sudah panjang, eh, kurang lebih satu genggam, boleh rapikan. Ini istihad sahabat. Rasulullah nggak pernah nyuruh. Yang diperintahkan Rasulullah memanjangkan jenggot, mencukur kumis. Ikutilah Rasulullah, jangan ikuti sahabat. Ingat baik-baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Maksudnya apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin yang tidak berseberangan dengan sunnahku. Itu maksudnya. Jadi kalau ada pendapat sahabat kok keliru, isiannya keliru, jangan diikutin. Yang diikutin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Rasulullah Oleh karena itu sangat disayangkan bergaya, berdakwah, jenggotnya sudah panjang, tak potong aja dirapikan bentuk kotak gini ya, segi empat, ada yang dibentuk panjang gini. Allahu musta'an. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya itu Rasulullah mengatakan qasus syawar ba'al Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Tapi kan ada sahabat Ustaz yang memotong jenggotnya sudah Ustaz. Kita ingat-ingat, orang itu cerdas atau enggak? Kalau orangnya cerdas, eh, punya akal, dia akan memilih memilih apa? Rasulullah. Karena dalilnya jelas, wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perselisihan mengenai apa? Adzan dua kali di hari Jumat. Paham ya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabiyun janil, beliau adalah khalifah yang keberapa? Ketiga, beliau keliru dalam beristihad. Dan ini juga disebutkan oleh para sahabat yang lainnya di antaranya Ibnu Umar. Perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Istihadnya keliru dan ditinggalkan oleh para ulama karena istihadnya keliru tadi. Tapi jangan sampai kita mengatakan Utsman bin Affan murtad. Nah, ini keliru. Hati-hati ini. Ini ucapan yang batil seperti ini. Enggak pernah kita mengatakan Utsman bin Affan mubtadi'. Katanya Ibnu Umar mengatakan perbuatan Utsman bid'ah. Apakah orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah langsung kita vonis mubtadi'? Hati-hati. Ahlu sunnah itu enggak bermudah-mudahan memvonis. Hati-hati. Jangan dikira-kira hizbi. Ini mubtadi', ini musyrik, ini kafir, munafik. Hati-hati. Dilihat dulu. Paham ya? Semuanya itu harus butuh apa? Burhan, bukti, argumen, hujjah. Enggak sembarangan kayak gitu. Paham ya? Katanya murid-muridnya Syekh Yahya itu mengatakan Utsman bin Affan mubtadi'. Kita katakan siapa yang ngomong kayak gitu? Enggak pernah. Hanya ada sahabat. Nah, barakallahu fikum mengatakan bahwasanya perbuatan Utsman bin Affan, ha, eh, yaitu pendapat Utsman bin Affan ada dua kali dari Jumat itu perbuatan kita. Tapi enggak mengatakan Utsman mutade karena bisa jadi perbuatan tersebut sumbernya istihad. Ingat baik-baik kalau orang yang ahli istihad, istihad yang keliru dapat berapa pahala? Satu pahala. Istihad yang benar dapat berapa pahala? Dua pahala. Orang yang cerdas mengikuti istihad yang benar atau yang keliru? yang benar. Itu ingat baik-baik itu. Jangan dikit-dikit ini istihad kok. Ini istihad para ulama. Dipahami baik-baik. Pilihlah istihad yang benar sesuai dengan dalil, seberat apapun, sepahit apapun. Kita lihat di sini kata beliau, kita ulangi lagi dikit ke pantunnya. Wadin bi kitabillahi wa sunnatil lati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau akan selamat dan akan beruntung. Jadi kalau ingin selamat dan beruntung, maka sandarkan agama kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan kepada pemikiran-pemikiran para tokoh, pemikiran-pemikiran ustadznya, syekhnya, gurunya jangan. Makanya Kita membela para masyayikh Ahlus Sunnah, membela ustadz-ustadz kita Ahlus Sunnah sesuai dan kadar berpegang teguh terhadap Al-Qur'an was Sunnah. Kalau menyimpangnya dikatakan menyimpang. Nah, barakallahu fikum diluruskan dinasihati. Seperti itu. Jangan karena dia ustadnya ini ustadku kok. Keliru ya biarin. Ya, keliru biarin ustadku. Nah, jangan ini tasuk fanatik yang buta yang berakibat fatal, rusak barakallahu fikum. Jangan sampai kita didoktrin seperti itu. tasuk dengan ustadnya. Jadi kalau sudah punya ustad itu, ustadnya keliru pun dibela terus. Keliru diingatkan ustad ini keliru ustad. Yang benar seperti ini. Nah gitu, ustadnya pun juga nggak boleh apa? Sombong. Ah, kamu baru anak kemarin soleh sudah ngingetin ustadnya. Hati-hati. Ini ustaz yang sombong seperti modelnya. Merasa dia itu sudah paling gitu sudah. Dinasihati enggak mempan sudah. Kalau dia itu ingat, semakin berilmu semakin tawadhu, semakin merendahkan diri di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan al-haq terutama. Paham ya? Al-haq di hadapannya terima. Sami'na wa ta'na. Enggak ada na barakallahu fikum na basa-basi. Mau yang ingatkan untuk santrinya, gurunya atau temannya, kalau itu kebenaran terima. Kebenaran terima. Nah, barakallahu fikum inilah yang sering terjadi. Jadi kalau sudah menjadi ustaz, eh, sudah keluar di Yaman 10 tahun, di Yaman 15 tahun, Saudi sudah LC, MSC, dinasihati enggak mau. Hati-hati. Ini keliru seperti itu barakallahu fikum. Harus dia tuh siap menerima kritikan, saran. Kalau memang benar ya udah, kebenaran. Tapi kalau itu adalah kekeliruan ya udah luruskan. Dan ustaz itu harus siap Oh ya afwan jazakumullah khairan telah mengingatkan dan inilah yang kita rasakan ketika jemaat saat itu belajar. Itu para masyayikh seperti itu. Kalau keliru yang ngomong di depan ikhwah di depan santrinya jazakumullah khairan telah mengingatkan dan inilah yang kami harapkan seperti itu. Eh, jangan takut. Wah, ana mengingatkan ustaz takut ya ustaz kelihatannya teriak-teriak santai saja. Teriak-teriak itu karena suaranya kayak gitu. Paham ya? Tapi kalau diingatkan insyaallah semuanya sama aja. Paham ya? nggak usah takut barakallahu fikum al-haq al-haq. Paham enggak? al haqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat dibanding apa sekedar pemimpin di muka bumi ini. Kebenaran harus kita ucapkan barakallahu fikum sampaikan. Afan Ustaz yang benar seperti ini. Ini sekedar apa dorongan agar kalian semua itu tidak termakan oleh penyakit asabiyah. Penyakit asabiyah itu berbahaya sekali. Penyakit fanatik itu bahaya sekali. Nah, karena apa? Karena ini nanti imbasnya di kuburan nanti. Bayangkan di kuburan orang kafir, orang munafik bagaimana? Ditanya, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Jawabannya apa? "Ha ha la adri." Sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultu. Bayangkan itu. Sampai taklid dibawa ke kuburan. Allah musta'an. Tanya, "Aku enggak tahu kok. Aku dengar orang mengatakan seperti ini, ya aku ikutin taklid." Bayangkan. Taklid ini sampai dibawa ke kuburan. Hati-hati. Nah, Allah musta'an. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Sudah kita baca kemarin terakhir sampai mana? Hah? Asif? Tandanya Ihsan? Yang mana? Famasaha. Na'am barakallahu fikum. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya sumber agama Islam ini adalah Al-Qur'an was sunnah. Beliau menyebutkan famasaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib alaina akhdhuhu wattiba'uhu wal 'amalu bih. Perhatikan baik-baik ini. Maka apabila telah benar datang dari Rasulullah SAW, maka wajib kita mengambilnya dan mengikutinya dan beramal dengannya. Nah perhatikan baik-baik. Beliau juga menasihatkan Syekh Shalal Fauzan Hafizhahullah Taala menasihatkan di dalam syarah beliau terhadap silsilah Rasail, beliau mengatakan fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha minal ilmi al-fiqh illa idza kana mabniyan ala dalilin sahihin. Artinya apa? tidak diperkenankan kita mengambil ucapan orang yang faqih, ucapan yang apa? Orang ucapan yang berilmu, walaupun sampai tingkatan yang paling berilmu, paling faqihnya. Kecuali kalau ucapannya apa? Sesuai dengan dalil yang sahih baru boleh. Qala Syekh Shalal Fauzan, qala Syekh Mukbil, qala Syekh Nusaimin, qala Nam Syekh Al Albani, rahmatullah alaihi majma'in misalkan. Boleh kalau sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Karena al quran sunnah itu ada timbangannya mizannya barakallahu fikum. Naam. Syekh Shalal Fauzan, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala sendiri mengatakan seperti itu, fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-ilmi al-fiqh illa idza kana mabniyan 'ala dalil sahih. Enggak diperbolehkan mengambil ucapan orang yang faqih, orang yang pinter, yang berilmu, walaupun kefakihannya sampai mencapai puncaknya ilmu dan kefakihannya. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Kecuali kalau sesuai dengan dalil Al-Qur'an wa Sunnah. Oleh karena itu ahlu Sunnah itu bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Hanafi. Jadi tanya orang, eh, antum Syafi'i atau Maliki? Jawabnya bagaimana? Misalnya ada orang tanya kepadamu, pada antum, eh, ada orang tanya kepada antum, antum Syafi'i atau Maliki? Jawabnya apa? Eh, enggak tahu. Antum bagaimana? Syafi'i atau Maliki? Enggak tahu juga. Syafi'i itu aja ya. Allah <laughs> Ustaz. Antum ah, Syafi'i atau Maliki? Eh, Maliki. Enggak punya? Salafi ya, ahsan. Kalau tanya gitu, Syafi'i atau Maliki? La Syafi'i wala Maliki wala Hambali wala Hanafi. Sunni Salafi. Paham ya? Ingat baik-baik ya. Jangan terfokuskan pada kaos Salafi. Paham ya? Itu bukan itu. Salafi bukan kaosnya itu madalah salafi, bukan di madalah itu. Tapi salafi itu kembali ke orang yang mengaku tadi itu. Benar enggak dia menetapkan salafi itu? Ucapannya, perbuatannya, amalannya bagaimana? Paham ya? Karena salafi itu nisbahkan diri kepada siapa? Para salaf. Nisbahkan diri kepada para salaf, para sahabat, tabi'in, asbab tabi'in. Sunni menisbahkan diri kepada apa? As-sunnah. Nah, barakallahu fikum menisbahkan diri kepada as-sunnah. Oleh karena itu kalau tanya gitu. Nah, karena sana Ustaz ada kelompok yang mereka itu Masya Allah mengatasnamakan aswaja ahlu sunnah wal jamaah kata mereka Allah mustahil jangan terkecoh aswaja itu mengambil akidahnya syafi'i katanya nah kemudian intinya macam-macam jangan terkecoh barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah nggak perlu pakai singkatan-singkatan gitu langsung ahlu sunnah wal jamaah siapa mereka itu Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah kata beliau. Nah, apa artinya? Ahlus sunnati wal jamaah mereka itu adalah para salaf keyakinannya, ingat-ingat Kalau cuma omongannya jangan dipercaya. Keyakinannya keyakinan para salaf. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok pakainya bantolon, celananya ketat, kemudian apa? Jamatnya kan enggak isbal katanya. Eh, pecinya nasional. Suruh pakai peci internasional enggak mau. Paham ya? Surban pun dibilang memecah belah umat. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau benar-benar dia itu ahlus sunnah wal jamaah, ingat-ingat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah as-salaf mu'taqadan. Mereka adalah keyakinannya itu keyakinan para salaf hingga belakangan sampai hari kiamat nanti kata beliau. Idza karena ala tariqin nabi wa ashabihi fa salafi apabila dia berada di atas jalannya Naam Nabi dan para sahabatnya maka dia katakan apa? Salafi. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita keliru ya. Landasan kita adalah Al-Qur'an was sunnah. Berikutnya, sawa'an kana mutawatiran aw ahadan, baik yang mutawatir maupun ahad. Ini dalam rangka membantah orang-orang ahli bidah Kata mereka kalau dalil itu kalau enggak mutawatir enggak diambil. Kalau dalilnya ahad enggak diambil, kalau mutawatir baru diambil kata mereka. Allah musta'an. Ini keliru ya. Mau ahad atau mutawatir ahlu sunnah, selama mutawatir atau ahad sahih diambil. Diambil ya, jangan sampai kita tertipu. Khilafan lil mubtadi'ah alladziina yunkiruna sunnah wa yaqulun yakfina al-amal bil Qur'an. Dalam rangka Nam barakallahu fikum hafizakumullah Menyelisi ahlu bid'ah wad dalal yang mereka mengingkari as-sunnah dan mereka seraya berkata kita cukup beramal dengan Al-Quran ini digelar dengan apa? Quraniyun hati-hati Kelompok Yun hati-hati. Yang dipelajari setiap tafsir Al-Qur'an terus. Paham ya? Itu pun nggak ngambil dari sunnah Kalau ngambil dari sunnah masalah. Permasalahannya itu apa? Menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya. Mau disebutkan atau nggak? Udah paham soalnya ya, maksudnya ya? Yun itu siapa? Quran Yun itu siapa yang di sini yang terkenal? Yang terkenal siapa? Pelang-pelang pinggir jalan banyak itu loh. Hah? MTA. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena banyak yang sudah menyaksikan dan keluar dari grup tersebut banyak sekali. Karena menafsirkan Al-Qur'an bukan dengan as-sunnah. Eh, dengan akalnya. Oleh karena itu pernah ada kabar-kabar yang miring menghalalkan apa? Anjing. Anjing enggak ada dalam Al-Qur'an kan haramannya? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Anjing itu haram itu. Enggak ada. Atau mencari dari surat Al-Fatihah sampai Anas enggak ketemu. Eh, Al-kalbu haramun enggak ada. Paham ya? Enggak ada benar. Anak nggak bohong ya, nggak ada. Cuman diharamkan dengan dalam as itu loh. Nah, orang kalau mau ngambil Al-Qur'an saja, as tinggalkan rusak. Padahal secara tidak langsung mereka tanah berseberangan. Kalau orang cuma mengandalkan yang penting aku Al-Qur'an kok. Lah sunnah bagaimana? Oh, sunnah nggak perlu, Al-Qur'an saja cukup katanya. Cukup nggak Al-Qur'an saja? Nggak cukup. Mereka sholatnya, sholat jenazah, gerak-geriknya di mana diambil? As-sunnah. Sholat istisqa, sholat minta hujan, di mana gerakannya? Diambil dalam as-sunnah, dalam Al-Qur'an enggak ada. Oleh karena itu banyak yang nam kontradiksi. Kata beliau apa? Nam sebagian alu bidah mereka mengatakan cukup bagi kita beramal Al-Qur'an, enggak butuh as-sunnah. Keliru ini ya. Yang benar adalah barakallahu fikum Kita semuanya harus mengambil na'am barakallahu fikum agama kita di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau di dalam Al-Qur'an jelas kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW secara global itu harus diingat dengan baik-baik. Jadi kalau Rasulullah mengharamkan di dalam as-sunnah, jangan banyak bicara. Dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya kok. Hati-hati itu ya. Di dalam Al-Qur'an misalkan enggak ada pengharaman secara per individu, tapi ada dalil yang umum. Diperintahkan untuk ngikutin siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah mengharamkan, ikuti sudah. Paham ya? Seperti masalah gambar makhluk bernyawa. Ingat-ingat ya. Gambar makhluk bernyawa ingat-ingat. Eh? Yang punya sabun, sampo di belakang sana segera diamankan gambar-gambar kepalanya dihapus bismillah nah barakallahu fiikum seperti itu harus siap paham ya adapun KTP paspor uang masuk dalam kategori darurat mereka yang mewajibkan mereka yang mengharuskan paham ya dosanya insyaallah bukan kita yang nanggung tapi perkara-perkara yang ringan hapus itu tapi dalam Al-Qur'an enggak ada dalilnya Ustaz dalam Al-Qur'an itu dalilnya apa wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma anhu fantahu satu dalil aja cukup artinya apa dan apa saja yang didatangkan Rasulullah, ambillah. Dan apa saja yang Rasul larang, tinggalkanlah. Rasulullah bagaimana? Mengharamkan gambar makhluk bernyawa atau tidak? Mengharamkan. Ambil sudah selesai. Enggak usah banyak bicara. Karena seringnya orang banyak bicara itu ujung-ujungnya enggak mau melaksanakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat bagi anak pribadi agar kita semangat di dalam mengamalkan Al-Qur'an Sunnah di rumah-rumahnya yang masih ada gambar-gambar, kenang-kenangan, foto-foto yang kira-kira bisa dihilangkan dihilangkan. Nah barakallahu fikum terutama kalau sudah milik kita sendiri, kalau milik-milik tetangga, tetangga yang enggak perlu kita datangi. Paham ya? Yang jelas kita ini yang punya rumah itu bismillah gitu loh. Paham? Jangan bertahun-tahun di situ aja cuma dibalik gini. Paham ya? Nanti kalau ada tamu dibalik lagi. Hati-hati. Karena banyak seperti itu ya. Nah, foto-foto kenangan pernikahan itu dibalik gini kan enggak nampak kalau yang datang al-sunnah balik gini. Datang tamu-tamu yang orang awam balik lagi. Jangan. Bakar bismillah. Punya kita. Paham ya? Punya orang lain urusan orang lain. Perlu perhatikan baik-baik ya. Jadi jangan bermuda-muda masalah gambar makhluk bernyawa. Anak-anak, perhatikan baik-baik anak-anak beli celana, beli kaos, belikan yang tanpa gambar makhluk bernyawa. Gambar pohon, gambar bunga, gambar mobil-mobilan. Beli boneka bagaimana hukumnya, Pak? Boleh tanpa kepala. Ya seperti itu, man. Kalau ada kepalanya besar bertanda itu, ngeri sudah. Paham ya? Bismillah, patahkan langsung dibeli. Paham ya? Kalau mau beli, tapi lebih baik kalau anak itu dibiasakan dengan perkara-perkara yang tidak bergambar makhluk bernyawa. Nanti akan terbiasa dia. Ini haram, tahu. Tapi kalau nggak dibiasakan, nilainya ya boneka aja karena boneka itu seru menurut mereka. Paham ya? Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum yang punya adik seperti itu caranya. Nah, kaos, celana, pakaian itu banyak yang tidak bergambar makhluk bernyawa. Banyak nggak? Banyak sekali, jangan bilang tidak. Banyak.